فنرى أن الإسلام لم ينظر إلى الصوم على أنه حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة maka kita melihat bahwasanya Islam ini tidak mewajibkan puasa hanya untuk menahan diri kita dari makanan dan minuman sementara saja bal i'tabarahu khutwatan ila hirman nafs daiman min syahawatiha al-mahdzurah wa nazawatiha al-munkarah bahkan Islam menjadikan puasa sebagai langkah-langkah agar kita bisa menahan diri kita dari syahwat-syahwat kita yang buruk serta kelakuan-kelakuan kita yang tidak baik yang mungkar untuk selamanya. فقال Allah Taala, "Kutiba عليكم الصيام kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. فنجد في قول الله الحكمة من الصيام وهي تحصيل التقوى maka kita mendapatkan di dalam firman Allah tadi bahwasanya hikmah diwajibkannya puasa adalah agar kita mendapatkan yang namanya ketakwaan kepada Allah Jalla fi ula. Wa ta'ti aqwalun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitawjih ila kaifiyati tahsil taqwa. Dan sabda-sabdanya Nabi banyak yang mengarahkan dan mengajarkan kita bagaimana caranya kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Id yattadhihu minha anna as-sawma kama annahu 'anil ta'ami wasyarabi wasyahwat fa innahu aidan an su'il qawli wal fi'l. Maka jelaslah bagi kita bahwasanya puasa ini sebagaimana ia telah menghalangi kita dari makanan, minuman dan syahwat, Sungguh ia juga menghalangi kita dari buruknya perkataan dan perbuatan. Kalau tidak demikian, maka tidak ada hajat Allah Subhanahu wa taala kepada puasa orang yang tidak melaksanakan tidak meninggalkan buruknya perkataan dan perbuatan tersebut.